Kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala di mana beliau di sini berbicara tentang ya batilnya al -wa al batilnya perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan anggapan ini merupakan anggapan yang keliru yaitu menganggap bahwa ya, ada antara hamba dengan Allah Azza wa Jal perantara dari hamba-hamba pilihan di mana manusia boleh kembali kepadanya ya boleh meminta kepadanya boleh minta keselamatan dengan melaluinya ya boleh mendekatkan diri kepadanya dan seterusnya dari macam-macam dari macam-macam bentuk al ibadah dan di sini saya akan nukilkan apa yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya seputar pembahasan ini yang dengannya insyaallah ya yattadih menjadi jelas dan teranglah ya bahwa yang menjadikan perantara antara hamba dengan Allah Azza wa Jal ini dinul musyrikin. Ini ajarannya siapa? Ajarannya musyrikin dan bukan ajaran al-muslimin. Maka ya muslim manapun yang mengambil ajaran musyrikin sebagai ajarannya ya maka yulhaqu bihim maka mereka masuk ke dalam golongan musyrikun dan bukan termasuk dari golongan al-muslimun al-mu'minun berkata beliau qala kata Syekh Syekh Islam Taimiyah فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك بين الم... بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه Kata beliau, barang siapa yang menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhluknya, seperti para hujjab. Ya, ini istilah indahum. Ya, istilah yang ada pada mereka, ya orang-orang sufiyah ya, yang mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan perantara antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Barang siapa yang menetapkan hal ini, ya, alladzina bainal malik wa ra'iyati, seperti perantara antara raja dengan rakyatnya. Perhatikan ya permisalan yang diberikan bi'aitu yakununahum. Ya dengan anggapan kata beliau bahwa mereka ini itu perantara-perantara ini mereka lah yarfa'una ilallah hawaija khalqih. Mereka lah yang mengangkat kepada Allah hajat-hajat makhluknya katanya. Ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang yang melakukan ziarah kubur sekarang, ziarah ke makam wali. Wa anna Allah innama yahdi ibadahu wa yansuruhum wa yarzuquhum bitawassutihim. Dan anggapan bahwasanya Allah memberi petunjuk kepada hambanya, menolong mereka dan memberi rizki kepada mereka hanyalah dengan perantara ya perantara ini. ini anggapan yang seperti ini. Kata beliau qala bima'na anna al-khalqa yas'alunahum. Dengan dalam artian kata beliau adalah seperti makhluk meminta kepada mereka, kepada perantara, wahum yas'alunallah. Dan mereka yang minta kepada Allah. Perantara ini, manusia datang kepada kuburan wali, kepada makam orang soleh, ya memberikan menyampaikan hajat kebutuhannya kepada pada mereka. Kemudian mereka inilah orang-orang soleh ini yang mengangkat hajat kebutuhan kita kepada kepada Allah. Berarti yang kata beliau yaqul ya. <clears throat> Kama anna al-wasa'id 'inda al-muluk. Persis seperti perantara-perantara yang ada di ya para raja-raja. Yas'aluna al-muluk hawaijan nas ya liqurbihim minhum. Ya. Di mana manusia ya <clears throat> meminta kepada perantara tersebut dan mereka meminta kepada para raja itu hajat kebutuhan manusia. Kenapa? Karena perantara-perantara itu memiliki kedudukan yang dekat dengan raja. Wan yas'alunahum dan manusia minta kepada perantara-perantara itu adaban minhum sebagai bentuk sopan santun dari mereka. An yubashiru su'alan malik. Ya, untuk tidak langsung minta langsung kepada raja. Sebagai bentuk adab katanya. Kita tidak minta langsung ke raja, tapi kita minta melalui melalui ya. perantara. Kemudian mereka analogikan Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Seperti raja. Jadi mereka minta kepada Allah itu menurut mereka itu enggak adab. Yang adab itu apa? Yang adab adalah datang ke kuburan wali, ke makam orang soleh, minta melalui mereka. Awli anna talabahum minal wasail anfa'lahum min talabihim minal minal malik likaunihim aqrab ilal malik minat talib. Atau dalam anggapan yang lain, bahwa meminta kepada ya para perantara tersebut ini merupakan sarana yang lebih berguna lebih bermanfaat ya lebih ya bisa uh, berhasil kata mereka daripada meminta langsung kepada raja ya daripada langsung meminta kepada raja liqaunihim aqrab ilal malik min talib karena para perantara ini lebih dekat kedudukannya dengan siapa dengan raja ketimbang kita yang minta langsung ya Apakah anggapan pertama atau anggapan yang kedua? Ya, apakah alasan yang pertama karena adab atau karena alasan yang kedua? Faman athbatat faman athbatahum. Ya. Wasaita ala hadzal wajh, maka barang siapa yang ya menetapkan perantara dari dalam bentuk seperti ini kata siapa? Syekhul Islam, fahuwa kafirun. Maka dia orang kafir musyrikun dia orang musyrik yajib an yustatab wajib untuk diminta taubat fa intaba wa qutil kalau dia mau taubat dilepas kalau tidak maka dibunuh ya Kata, kembali ada perkata, perkataan beliau qala wa haula musyabbihun mereka ini pada ikatnya adalah ya musyabbihun orang yang menyerupakan Allah dengan dengan makhluk syabbahul khaliq bil makhluk telah menyerupakan Allah dengan makhluk wa ja'alu lillahi anda dan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan وفي القرآن Qur'ani الرد على ala ما لا la له هذه hadhil fatwa. Ya dan dalam Al-Qur'an terdapat bantahan kepada mereka ya dari bantahan-bantahan yang tidak cukup untuk diuraikan dalam fatwa ini. Fa inna hadza fa inna perhatikan sesungguhnya yang seperti ini merupakan dinul musyrikin ubadul authan ajarannya musyrikin para penyembah berhala. Ya subhanallah. Ya. Ini ini perkara zahirah. Ya, perkara zahirah jelas ya karena ya di atas ajaran inilah Nabi saw merangi mereka ya karena keyakinan inilah mereka ya diperangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inna hada dinul musyrikin ubadul authan. Sesungguhnya ini merupakan ajaran yang musyrikin ya para penyembah berhala. Artinya ya oleh ikhwah dimuliakan Allah Azza Wajal ya memahami karakter kesyirikan yang musyrikin dulu ini kunci ya untuk kita bisa memahami ya se seberat apa penyimpangan yang ya di situ terjatuh ya saudara-saudara kita di kalangan al-muslimin. Ya. Seberat apa penyimpangan yang terjatuh di situ saudara-saudara kita dari kalangan kalangan al-muslimin. Artinya, jikalau menjadikan ya antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla perantara dari jenis seperti ini seseorang yakfur maka bagaimana jadinya dengan orang yang ya syad min hadha lebih jelek daripada ini ya lebih jelek daripada ini seperti yang minta kepada ya kepada batu seperti yang minta kepada pohon seperti minta kepada jin ya seperti minta kepada ya makhluk-makhluk yang lainnya ada asyad kufran lebih jelek lagi kufran daripada musyrikin zaman Nabi saw daripada musyrikin zaman Nabi saw apabila sedangkan jikalau dikatakan bahwa perkara ini samar ya maka mana yang jelas oleh hmm. seperti itu saya dikatakan samar mana yang jelas yang mana yang tidak ada lagi yang jelas ya ala walal ya bahkan mengatakan bahwa yang seperti ini adalah perkara yang samar ini meruntuhkan dakwah tauhid dari akarnya ya meruntuhkan dakwah tauhid dari akarnya berkata fa inna hadza dinul musyrikin karena sungguhnya inilah ajarannya musyrikin ubadul authan para penyembah berhala كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله mereka dahulu mengatakan bahwa ini adalah ya patung-patung para nabi dan orang-orang saleh dan ini semua hanya peran, hanya sarana yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa minasyirik dan inilah kesyirikan alladzi anqarahu Allahu 'ala nasara yang dahulu Allah juga ingkari dari orang-orang Kristen ya Kemudian selanjutnya kata beliau setelah ya uraian yang ya penting ini beliau berkata kata beliau qala faqad jazama rahimah intaha ya selesai ya selesai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian ya perkataan ini ditanggapi oleh Syekh ya Abdullah Abu Butain dalam kitab beliau Al-Intisar Hizbillahil Muwahhidin beliau adalah seorang mufti ya Diyar Najdiyah pada kurun yang lampau dan wafat pada tahun 1282. Ya, setelah beliau menukil ucapannya Syekh Islam tadi, beliau mengatakan, "Faqad jazama rahimahullah fi mawadhi katsira." Dan beliau rahimahullah maksudnya siapa? Syekh Islam telah memastikan ya pada banyak tempat ya kufri man fa'ala ma dzakarahu min anwa'i akan kafirnya orang yang mengerjakan seperti yang disebutkan dari macam-macam kesyirikan. Wa aka ijma'ul muslimin ala dhalik dan menghikayatkan adanya ijma' muslimin akan perkara ini. Ya, akan kafirnya orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan. Walam ya ini perkataan siapa? Syekh Abdullah abu Ababutain. Walam yastathnil jahil wa nahwa. Dan beliau ya Syekh Syekh Al-Islam Taimiyah tidak mengecualikan orang jahil dalam masalah ini. Tidak memberikan pengecualian terhadap orang jahil dan yang semisalnya. Ya, waqala ta'ala dan Allah taala berfirman, kemudian dibawakan ayatnya. Ya, dua ayat, kemudian beliau berkata, "Faman khassa dzalikal wa'id." Ya. Kemudian dibawakan dua ayatnya. Yang pertama, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Kemudian kemudian dibawakan ayat yang kedua, "May yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu nar Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka dan Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ancaman kepada orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian berkata Syekh Abu Butain, "Faman khassa dzalikal wa'id." Maka barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini, berarti perhatikan ancaman ini. Ancaman kepada siapa? Musyrikin, ya. Man yusyrik billah faqad Allah alaihi jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan darinya apa? Syurga dan tempat kembali adalah neraka. Kata beliau, "Faman khassa dzalikal wa'id." Barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini, bil mu'anid faqat hanya untuk orang yang membangkang saja. Berarti kayak ini ya nukta muhimmah. Poin penting. Poin terancam hanya untuk orang yang membangkang. Orang yang membangkang siapa? Orang yang sudah tahu kemudian dia mengingkari. Kemudian dia menolak. Barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini hanya untuk orang yang membangkang wa akhrajal jahil dan mengeluarkan orang jahil wal muta'awil wal muqallid dan mengeluarkan orang yang jahil, orang yang yang melakukan kesyirikan dengan takwil atau orang yang melakukan kesyirikan karena taklid taklid kepada pemimpinnya faqad syaqallah wa rasulah berarti dia telah durhaka kepada Allah dan rasulnya kalam kalam kalam ajib kalam syadid ya maka berarti dia telah durhaka kepada Allah dan rasulnya wa kharaja an sabilil mu'minin dan dia telah keluar dari jalannya orang-orang yang beriman wal fuqaha yusaddiruna baba hukmal murtad dan para ulama fikih dari semua mazhab membuat bab hukum murtad dalam kitab fikih mereka. Kemudian menjelaskan siapa orang yang murtad. Disebutkan man asyraka billah, orang yang menyekutukan Allah. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anid dan mereka tidak mengkhususkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu hanya orang yang membangkang saja. Wa hadza amrun wadihun walillahil hamd. Nah, ini perkara yang jelas dan alhamdulillah. Ini al-muhim ya. Barang siapa yang terjatuh pada ya perbuatan seperti yang dilakukan oleh musyrikun, maka hukumnya sama seperti al-musyrikun. Baik dia muslim, ya. Jangankan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, lain asyrakta. Ini kepada siapa? Lain asyrakta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lain asyrakta la yahbatanna amalan. Allah akan gugurkan amalanmu kalau kamu melakukan kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan walau asyraku la anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, Allah akan gugurkan hmm. amalan yang pernah mereka lakukan. Ya bahkan kisah yang jadi ya pemutus dalam perkara ini adalah kisah siapa? Ammar. Ammar Muslim, Muslim. Ya Ammar Muslim. Ya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kalimat kufur. Ya kemudian dia mengucapkan yang Allah azza wa Jalla turunkan ayat yang ma'ruf. Ya artinya hukum ini berlaku bagi bukan khusus kepada musyrikin asli. Ya tapi juga kepada muslim yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Ya, karena tidak ada dalil yang memisahkan antara perkara ini. Allah taala ala wa alam. Baik, sedikit lagi ya. Sambung biar ada kemajuan. Maka dari sini kita ketahui bahwa ucapan seseorang la ilaha illallah berarti ilah artinya apa dalam kamusnya orang musyrikin? Wasitah, perantara. Ya, maka ucapan kita la ilaha tidak ada ilah berarti tidak ada perantara. Tidak ada perantara dalam ibadah. Ya. Tidak ada istilahnya orang soleh yang menyampaikan hajat kita kepada Allah, tidak ada istilahnya malaikat yang bisa menyampaikan hajat kita kepada kepada Allah, ya, tidak ada wali yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah di mana dia berhak menerima ibadah dari kita ya, berhak ya untuk ya, kita jadikan sebagai sana dan seterusnya. Nggak ada ini semua. Karena ucapan la ilah yang kita ucapkan sebagai ikrar sebagai seorang muslim membatalkan itu semua. Ya, ini poinnya. Kemudian beliau menjelaskan ya. Walau idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayn. Dan apabila kamu ingin mengetahui perkara ini ya dengan lebih lengkap lagi, maka perhatikanlah dua perkara berikut. Ya, perhatikanlah dua perkara berikut. Nah, ini merupakan pengulangan dari qawaidul arba. <clears throat> Kata beliau qala al-awwalu an ta'rifa anna al-kuffar yaitu kalian mengenal bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa qatalahum wa abaha amwalahum ya dan ya dibunuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah halalkan harta-harta mereka wasta'alla nisa'ahum dan halalkan wanita-wanita mereka kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyah dahulu mereka mengakui ya tauhid rububiyah itu hanya milik Allah wa huwa la yakhluqu alla yakhluqa wala yarzuq wala yuhyi wala yumit wala yudabbirul umur Allah wahdah yaitu bahwasanya tidak ada yang menciptakan tidak ada yang memberi rizki dan tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan dan tidak ada yang mengatur urusan hambanya kecuali Allah semata kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Yunus ayat 31 qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard katakanlah kepada mereka wahai Muhammad siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi amma yamliku sam'a wal absar dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapa yang yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra? Dan siapakah yang mengurus urusan hambanya? sayaquluna Allah, maka para musyrikun itu akan menjawab Allah yang menguasai itu semua. Allah yang menguasai itu semua. Berkata <clears throat> beliau, ini sudah berlalu ya, kita akan Ya, kupas lagi di sini. Insyaallah fahimna bahwa orang-orang musyrikun ya mengikrarkan bagi Allah tauhid rububiyah. Tapi kendati demikian, apakah itu cukup untuk mereka disebut muslim? La yakfi, tidak cukup untuk mereka disebut muslim. Kata beliau qala wa hadhi mas'alatun 'azimatun jaliyatun muhimmah. Dan ini merupakan perkara yang agung, lagi jelas dan penting, wahia an ta'rifa, yaitu kamu mengetahui annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bihadza kullihi wa muqirruna bih memberikan kesaksian akan perkara ini semua dan mengakuinya wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika Islam tapi kendati demikian hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam wa lam dima'ahum dan tidak menjadikan darah-darah mereka terlindungi wala amwalahum dan juga harta-harta mereka wa kanu aidan dan bersama dengan itu mereka juga mengerjakan sedekah, wa yahujjun wa ya'tamirun. Pergi haji dan juga umrah, wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'a. Dan mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah dan meninggalkan banyak perkara-perkara minal muharramat dari hal-hal yang diharamkan khaufan minallahi azza wa karena takut kepada Allah azza wa Ini yang telah lalu dari ya uraian ya bahwa orang-orang musyrikun mereka yang pertama mengakui rubiah hanya milik Allah. Kemudian yang kedua ada pada mereka ibadah karena masih tertinggal pada mereka sisa-sisa ajaran siapa? Ibrahim. Dan ada pada mereka apa? Ya kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka ketahui bahwa itu adalah ya penyimpangan dan kemungkaran. Walakinnal amra tsani kata beliau. Akan tapi perkara yang kedua. Ya kalau tadi yang pertama bahwa musyrikun ya mengakui rububiyah hanya milik Allah. Akan tapi di sini perkara yang kedua. Dengannya kau bisa memahami perkara ini. Walladzi kaffarahum wa halla dima'ahum amwalahum. Inilah yang menjadikan mereka kafir dan menjadikan darah dan harta-harta mereka halal Wahwa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah yaitu bahwasanya mereka belum memberikan kesaksian untuk Allah ya dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah Wahwa Allah alla yud'a yaitu bahwa tidak ada yang boleh diseru wala yurja tidak ada yang boleh dijadikan tempat berharap illallah wahda la syarikalah kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya wala yustaghath bi ghairihi bahwa tidak boleh minta keselamatan melalui selainnya wala yudbah li ghairih dan tidak boleh menyembelih untuk selainnya wala yundar li ghairih dan tidak boleh bernazar untuk selainnya la limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursal tidak untuk malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah dan tidak pula dengan tidak pula nabi yang diutus faman istaghatha bi ghairih maka barang siapa yang minta keselamatan dengan selain Allah faqad kafara maka berarti dia telah kafir wa man dhabaha li ghairih maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah faqad kafara maka dia telah kafir. Wa man nadhara li ghairihi faqad kafara dan barang siapa yang bernazar untuk selain Allah faqad kafara wa dzalik dan seterusnya. Ya dan dan seterusnya. Ini ya yang menjadikan ya mereka kufar, menjadikan darah-darah mereka halal, menjadikan ya harta mereka pun juga hal itu apa? Mereka belum mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala.